لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون معاشر المسلمين jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Mari sama-sama kita ucapkan setinggi puji sedalam syukur kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh Allah yang menggenggam kehidupan kita Allah yang mengetahui apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita sembunyikan. Mungkin istri bisa dibohongi, suami bisa ditipu, anak bisa didustai, mertua bisa dikibuli. Tapi di hadapan Allah semua tidak ada yang mampu disembunyikan sama sekali. Allah mengetahui apapun yang dikerjakan oleh makhluk. Bahkan seekor semut hitam yang kecil di atas batu hitam di dalam gua yang gelap di malam hari hujan deras turun sekalipun Allah tahu apa yang dikerjakan oleh semut daun ranting pohon yang jatuh dan di bawah arus air yang mengalir deras Allah tahu kapan jatuhnya dan kemana mengalirnya tidak ada yang mampu disembunyikan di hadapan Allah dan Allah masih sayang kepada kita masih memberikan berbagai macam kenikmatan khususnya pada siang hari ini nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itu Allah mudahkan kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita, melaksanakan ibadah mahdoh kita, ubudiah kita kepada Allah dalam rangka mengharapkan mardhatillah, ridha Allah semata-mata. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita kedua hasanah kita paduka alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sang kedua hasanah, Rasul sang reformis yang tidak pernah mengemis, sang proklamator yang tidak pernah koruptor, Rasul yang amanah tidak pernah berkhianah, penyampai risalah yang tidak pernah bersalah, Rasul yang berdakwah dengan ramah dan rahmah kepada umatnya, dan kita umatnya mengharapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah amin ya allah ya mujibas sajidin ma'asyaral muslimin rahimakumullah pada kesempatan kajian zuhur di siang hari ini mari sama-sama kita memfokuskan perhatian kita sejenak untuk mentadabbur ayat-ayat Allah khususnya pada siang hari ini kita akan fokuskan di kajian akhlak kajian bagaimana mengokohkan setelah akidah kita mantapkan maka muncul yang kemudian yang kedua ibadahnya semakin benar semakin tekun lalu akan kelihatan hasilnya matinul khuluq akhlakul karimah tiga pondasi dalam hidup kita ini paling tidak yaitu akidah yang lurus akidah yang salimah akidah yang terbebaskan dari segala macam virus-virus kemusyrikan lalu yang kedua ibadah sahihah ibadahnya benar, ibadahnya tekun, ulet dan rajin. Dan yang ketiga akan muncul masinul khuluq akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang mencerminkan seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini di waktu yang singkat ini mari kita lihat akan sebuah tema penting dalam ayat yang tadi dibacakan di mukadimah pembukaan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang tadi sudah dibacakan. Kalau kita coba ulangi sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab yang keluaran pondok pesantren tentu paham betul ketika Allah mengatakan dengan kalimat innama ada harfu taukid, ada nun yang bertasdid yang bermakna yang artinya ada penekanan. Ada stressing yang kuat pada kalimat ini. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna kalau dalam Al-Quran Departemen Agama, terjemahan Departemen Agama yang sudah standar kita punya semua, itu artinya standar saja. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah. Itu terjemahan yang sering kita baca. Maka damaikanlah hubungan di antara saudaramu. Akan tetapi kalau kita pahami secara bahasa Arab betul, innama maksudnya adalah hanya saja. Jadi kalau diartikan ini penekanan. Innamal mu'minuna hanya saja mu'minlah ikhwatun yang bersaudara. Subhanallah. Ini menggambarkan tafsir yang sangat kuat kepada kita bahwasanya Allah ingin mengatakan kepada kita yang bersaudara itu hanya mukmin yang beriman kepada Allah. Jadi agak dalam. Kalau kata orang mungkin agak ekstrim, keras. Tapi itulah Al-Quran. Makanya alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada Al-Qur'an terjemahan yang juga dikarang atau diciptakan atau dibuat, ditulis oleh beberapa orang para, para ahli tafsir. Saya pernah baca misalnya Al-Qur'an terjemahan dengan judul uh, Al-Qur'an terjemah tafsiriyah. Dikarang atau di eh, diedit atau diciptakan oleh uh, namanya Ustaz Muhammad Khalid. Mungkin bagi yang sering baca buku pocket kecil itu beliau sangat produktif sekali. Ustaz Muhammad Khalid ini sekarang amanahnya beliau sebagai Amir Mujahidin Indonesia. Ya. Amir Majelis Mujahidin Indonesia Muhammad Khalid. Beliau mengarang Al-Qur'an tafsirnya, artinya terjemahannya. Karena kita baca ternyata memang ada yang mengatakan Al-Quran terjemahan yang biasa yang standar itu kalau diperhatikan baik-baik Memang kadang-kadang terjemahannya terlalu standar, kadang-kadang ada yang mengatakan itulah kenapa banyak muncul tanda kutip radikalisme katanya. Muncul orang yang salah paham dengan terjemahan Al-Qur'an. Makanya subhanallah Ustaz Muhammad Tolik mencipta, mengartikan, menterjemahkan itu, dia buat ini tafsir ya ini hampir 10 tahun subhanallah. Bagi yang berminat silahkan nanti kontak langsung ke beliau di Majelis Mujahidin. Ya, kebetulan kami dari Hazikro Majlis Azikra di Sentul kita semua Al-Qur'annya kita beri dengan beliau. Jadi terjemahannya lebih lengkap. Artinya apa? Seperti ini. Kalau kita mana ya artinya innamal mu'minuna hanya saja mukmin itulah yang bersaudara. Artinya yang lain itu sekunder. Contoh kenapa? Saudara setanah air, sebangsa. Saudara mungkin sesuku, ya sekampung. Jadi ini sebagai motivasi Allah menguatkan kita karena kita beriman, kita lebih kuat ikatannya. Bahkan orang dengan hubungan kekerabatan saudara-saudara pun kadang-kadang gak kuat. Apalagi ada godaan harta warisan. Betul gak Pak? Pak, lu serius amat Pak. Jangan tegang-tegang amat, nyantai aja Pak. Kadang-kadang hubungan kekerabatan saudara bisa putus hanya gara-gara godaan harta warisan. Tapi orang seiman, saudara seiman seperti kita yang hadir di majelis ini, subhanallah, tiap hari bersama sholat jemaah lebih kuat ikatannya. Betul nggak Pak? Subhanallah. Inilah ikatan iman kita karena kita mukmin bersaudara. Nah, mari kita lihat mungkin bagi yang masih penasaran ini dari tadi yang perhatikan gambar saya aja nih. Ada kalimat dahsyat karena emang saya kebetulan ada beberapa acara di televisi, ya di Antv sama di TVRI serta di CTV Banten. Jadi dasar itu bukan berarti acara di CTI Pak ya. Dasar itu artinya dai harapan dan sahabat umat. Nah, kira-kira gitu. Keren Pak ya. Iya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi yang sudah dibaca ayatnya? Nah, sebelum sampai di sana saya sengaja setiap slide saya saya selipkan sedikit ini untuk menguatkan azam kita, menguatkan doa kita bagi yang rutin membaca kunut, kunutnya kita kuatkan untuk saudara kita di Palestina agar hari-hari Allah kuatkan mereka untuk terus bisa memperjuangkan, mensucikan, membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Maka jangan lupa doakan saudara kita. Bagi yang memang rutin kunut, kunutnya juga tambahkan Mungkin kalau pendek tambahkan lagi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kalau yang biasa. Kalau kita mau tambahkan tambahkan lagi doa untuk saudara kita Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Filistin wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi semua kita doakan wa fi Uhyur Cina wa fi Afrika Tengah semua kita doakan dalam kunut kita bagi yang mendawamkan kunut jadi jangan lupa mohon doakan saudara kita di Palestina karena hari ini saja para murabitun, para penjaga Al-Aqsa itu secara mereka ini kekurangan biaya. Ibaratnya mohon maaf mungkin istilahnya merebutkan. Itu yang menjaga Al-Aqsa itu jumlahnya ribuan. Ya, kalau enggak udah habis itu dikerjain sama orang-orang Yahudi Israel itu. Maka mereka ini para murabitun ini penjaga-penjaga Baitul Maqdis Al-Aqsa ini hari ini kekurangan biaya dana Makanya kita kirimkan bantuan kita, kita kirimkan donasi kita dan tentu doa kita kepada mereka. Allah Akbar, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang ukhuwah. Ini karena jauh jaraknya, kayaknya saya jauh banget. <laughs> Pengen interaksi sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisa ini ya. Kalau gambar seperti ini ada yang bisa komentar Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Coba satu orang angkat tangan jelaskan gambar ilustrasi seperti ini. Ada sih kalimatnya sudah ada di atas. Cuma kalau mungkin versi masing-masing ada yang bisa jawab apa makna gambar ini. Angkat tangan Pak. Halo. Serius amat kayaknya. Ada Pak? Malu-malu kayaknya. Langsung aja takut waktunya habis. Jadi gambar ini memperhatikan kalau selama ini kita membayangkan mitos bahwasanya kucing dan anjing gak pernah akur, musuh bebuyutan. Betul gak Pak? Betul? Ini yang terjadi selama ini. Tapi dalam gambar ini walaupun gambar mungkin dipotret dalam keadaan seperti itu, ini menggambarkan orang yang menjadi musuh bebuyutan, bahkan beda jenisnya. Sekali lagi saya ulangi, beda jenisnya anjing kucing musuh bebuyutan, tapi dalam konteks dia bisa berdamai. Bahkan dia bisa dalam kondisi aman seperti itu. Masya Allah. Apalagi kita sama orang beriman, masa nggak bisa bareng-bareng sholat karena hanya beda paham kita? Masa nggak bisa bareng-bareng kita duduk majlis ilmu seperti ini karena beda fikroh kita misalnya, karena beda pemahaman furu'iyah kita misalnya, betul pak? Saya kebetulan pengurus ya, pengurus pusat Ikatan Mubalin Nusantara pak. Kumpul semua para mubalik-mubalik dari berbagai macam ormas, berbagai macam lintas harokah. Pembina kami Profesor Kiai Sukal Makmun, Kiai Haji. Ketua Ittihadul Mubalighin, kumpul semua di sana. Ada penasihat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Bahkan juga ada penasihat Dr. Kiai Haji, ya, Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR. Ada penasihat Umi Tatu, Ibunda Uje, ada Opik, Tombo Ati, banyak penasihat kita. Kumpul supaya dalam rangka apa? Menyatukan berbagai macam ini dai-dai muda para mubalik ini kita sama seiman. Bahkan kita seaswaja kalau orang bilang ahlus sunnah wal jamaah. Masa nggak bisa kita duduk bareng? Betul nggak Pak? Maka tema ini sengaja ini, ini dalam momentum ya kalau orang bilang namanya pergantian tahun Masehi. Sepanjang Januari ini saya ngaji di kantor-kantor, ya. Besok saya di BC apa sama temanya akan saya bahkan ini, ya tentang ukhuwah dulu. Mudah-mudahan ini Januari selesai. Mari kita tatap pergantian tahun Masehi Miladia ini. Canangkan tahun 2016 ini, tahun 1437 Hijriah ini, tahun ukhuwah di antara kita. Karena sepanjang tahun yang lalu 2015 kita banyak godaan. Betul nggak Pak? Betul Pak? Banyak ujian kita. Ujian persaudaraan kita. Saya kalau mendata hampir lebih kurang 10 ujiannya. Dari mulai ada tokoh yang tokoh agama, tokoh muslim, bahkan profesor yang mengatakan membolehkan LGBT halal. Ya. LGBT artinya lesbian, gay, bisek, ya. Biseksual dan transgender. Ya. Beliau bahkan tokoh agama, profesor bahkan. Bahkan berhijab juga. Ini ujian kita. Banyak yang tidak berani mengkritik, mungkin kalah ilmu, mungkin kalah gelar kan begitu. Tapi alhamdulillah ada juga yang berani mengkritisi pendapat beliau. Lalu muncul lagi yang berikutnya, ujian kepada kita semua. Akan adanya berbagai macam gerakan-gerakan untuk mengetes kita umat Islam. Ternyata emang kita ini kadang-kadang kurang peka, kurang sensitif. Ya, ada irama Quran dengan irama Nusantara. Kami Nusantara, tapi bukan Nusantara yang salah pahami. Kami ikatan membalut Nusantara kumpul untuk berbagai macam lintas haroka, lintas ormas. Inilah Indonesia. Tapi bukan berarti semua yang berbau Arab kita benci. Ini ada fenomena Pak. Mohon maaf saya sampaikan. Ya. Islam kita, Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Dia lupa Al-Quran dari Al-Quran itu bahasa Arab. Islam turun juga di negeri Arab. Tapi ada upaya untuk menjauhkan dari Arab. Makanya lagi perang apa bukan perang ini, lagi konflik Iran dan Saudi. Banyak yang dukung Iran, Pak. Jujur, saya punya grup media sosial hampir 30, hampir 40 bahkan. Baik yang heterogen, yang gaduh-gaduh sampai yang sehomogen, yang sama. Kalau yang heterogen berantem wujud hari, ya. Maksudnya berantem beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan Syiah itu nggak sesat, yang satu yang yang dua, yang satu mah benar, kan begitu. Jadi capek kita Pak yang begitu-gitu kan. Tapi paling nggak menambah pengetahuan kita. Jadi sekali lagi mari kita ini ujian banyak lalu muncul lagi ujian ya ya kepada kita umat Islam mengetes ukhuwah kita. Setelah tadi ada langgam irama Nusantara yang kita kadang-kadang bingung. Saya dulu belajar irama Quran. Nakomnya kita belajar. Ya, guru saya Muammar Zaid apa? Ya, beliau juga waktu itu bingung mau komentari gimana karena ada lagi yang ngakunya lebih hebat profesor juga lain Tapi inilah ujian kita. Kita nggak berdebat tentang tentang kontennya. Kita mau bicara ini ujian ukhuwah kita. Sampai di ujung akhir Desember kemarin kita diuji dengan berbagai macam. Ada mahasiswa yang ikut kebaktian misa, ibadah Natal. Lalu ada dosen yang resmi jadi dosen fakultas agama di sebuah kampus di Yogyakarta, kampus Islam. Sampai kepada ujian terakhir trompet dengan cover Al-Qur'an. Lalu ada miras dengan bentuk ya seperti minuman aqua ini yang akan menyerang anak-anak muda kita, pemuda-pemuda Islam Subhanallah. Ini ujian ukhuwah di antara kita. Kenapa? Karena banyak orang akhirnya masa bodoh. Ah, biarin aja dah. Ada yang ngurusin. Akhirnya kita jadi kebal. Sehingga ada yang bilang inilah keberhasilan yang namanya deradikalisasi. Akhirnya kita ini diem aja. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dulu malaikat Jibril turun, Allah perintahkan ke, ke muka bumi ini bertemu Muhammad Rasulullah. Hai Jibril, temui Muhammad. Katakan kepada Muhammad apa yang dia mau berikan untuk ya apa namanya untuk uh, untuk memberikan ya sanksi atau memberikan balasan kepada orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah. Turunlah malaikat Jibril datang ketemu Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Apa Jibril? Saya diperintah Allah untuk melaksanakan apapun maumu untuk menghadapi orang-orang yang menghinamu, menghalangi dakwahmu. ayo minta apa aja, apa aku akan timpakan gunung ini kepada mereka. Tuh, malaikat Jibril aja Pak nawarin sebagaimana perintah Allah. Apa kata Muhammad? Jangan Jibril, ntar dulu. Enggak usah. Apa yang terjadi? Lalu Jibril mengatakan, tapi mereka kebangetan ini Muhammad. Tuh Pak, bayangin Pak, malaikat aja gedek Malaikat aja gedek nengok orang yang menghina Rasul. Nah kita Rasul dihina diem aja. Betul pak? Malaikat aja gedek nengok orang yang nabinya dihina, Rasulnya dihina. Kekasih Allah dihina. Nah kita ini pengikut Rasulullah, kecintaan kita Rasulullah. Nabi kita dihina diem aja. Ini mudah-mudahan jadi ibrah kepada kita sekalian. Jadi ukhuwah. Maka mari musuh bebuyutan aja bisa akur apalagi kita seiman. kita bareng-bareng sholat berjemaah seperti ini apapun background kita apapun mungkin ormas kita mungkin apapun pemahaman mazhab kita kita mukmin bersaudara setuju pak? Alhamdulillah gak capek lagi saya ngomong baik maka selama ini yang terjadi apa? kadang-kadang kita kurang mau ya membangun sifat ta'awun kita makanya subhanallah ini masjid yang luar biasa di tengah-tengah jantungnya ekonomi Jakarta ya Masjid juga semangatnya pahlawan yang sangat kuat ya nilai keislamannya Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan jadi model ini di tengah-tengah dunia bisnis, dunia perkantoran, uhuah dimulai dari masjid ini. Kenapa? Karena banyak sekarang ini fenomena katanya masjid-masjid yang sudah mulai ya, banyak ya macam-macam lah. Ya, saya dengar saya, karena saya sering keliling pak. Saya keliling di berbagai perkantoran sepanjang Tamrin, Sudirman, Kuningan ini. Ya, banyak yang curhat kadang-kadang. Ustadz, ya, kita kadang-kadang ustaz, nah gitu, banyak keluhan lah. Mungkin paham lah maksud saya ya. Tapi intinya apa? Mari kita enyahkan dulu semua itu. Kita lepaskan dulu berbagai macam tadi background kita. Kita sama-sama mukmin bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka prinsipnya adalah ukhuwah Mari kita bangun. <coughs> Mari kita lihat Allah berikan contoh kepada semut. Ya. Jadi semut ini kita jadikan tema bahasan pada hari ini karena Allah memberikan contoh pada semua tentang kekompakan, tentang persatuan, tentang guyupnya semut, ya. Ini nggak ada kabel sound ya, Pak Manca ya. Mudah-mudahan kalau nggak kedengaran nggak apa-apa lah, Pak. Gambarnya seperti ini kira-kira. Kalau kita lihat sekedar saja, suaranya nyampe nggak ya? Gak ada suaranya. Ya udah nggak apa-apa, ya gambar dulu Pak. Nanti saya akan jelaskan. Ada gambar seperti ini. Ya ini tentang koloni semut Pak. Ya. Lihat kita perhatikan aja gambarnya. Suaranya ada sebenarnya, ada narasinya. Kalau boleh saya jelaskan, lihatlah bagaimana mereka ya bergerombol ya kumpul dalam koloninya masing-masing dengan tugasnya masing-masing dengan jobnya masing-masing dengan profesinya masing-masing ya Bagaimana mereka mem memikul makanan, lalu nanti juga memikul air secara bersama-sama, gotong royong. Ya. Ini kalau kita lihat kan gambarnya gede sekali, pak ya. Ini bukan animasi, ini gambar beneran. Dia di, di mana namanya di, difilmkan. Mudah-mudahan kita jadi ibroh bagaimana dunia semut ya. Subhanallah, mengikut beban ya, yang berat, yang mungkin mengalahi berat berat badan mereka. Ya. Lihatlah bagaimana mereka ya, terhadap kebutuhan vitalnya, kebutuhan hajatnya bersama. Mereka bisa bersatu, bergotong royong untuk memikulnya sama-sama. Ya, subhanallah. Inilah makhluk yang Allah abadikan namanya. Ya. Surat an ya, tentang semut. Baik. Nah, apa yang kita ambil hikmahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang semut? Mereka punya banyak koloni. Ya. Jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan. Ya. Dan semua melaksanakan tugasnya masing-masing, kewajibannya masing-masing, tidak mempermasalahkan apapun posisinya. Itu semut, Pak. Kita juga demikian. Orang Islam ini masing-masing punya posisi. Ada yang mohon maaf mungkin tugasnya mendawahi di kampung-kampung, di desa-desa. Ada yang berdakwah di kalangan parlemen, ya, menjaga, mengawal konstitusi, aturan, regulasi. Ada yang namanya pemerintah melaksanakan pemerintahan tugas negara sebagai eksekutif. Jadi semua punya posisi. Kalau semua rebutan di situ saja, siapa yang ngurusin yang lain? Nah, kira-kira begitu. Jadi silakan masing-masing punya posisi. Ada yang dakwah di kalangan para bisnismen, ya, kalangan profesional muda. Ya, dakwanya dengan caranya masing-masing. Jadi sekali lagi itu. Lalu ada kepentingan koloninya, apa itu? Kerjasama kita. Umat ini perlu persatuan kita semua. Banyak tugas-tugas kita yang perlu kita benahi kalau kita bisa bersatu jadi ringan. Saya secara darah masih ada hubungan kerabat dengan Buya Hamka. Itu kakek saya, Pak. Bahkan nenek saya yang yang namanya diabadikan Jalan Kuningan. Jalan Kuningan KPK itu nama nenek saya, HR Rasuna Said hajaran kayu rasuna sa'id kalau saya sebagai orang Minang Sumatera Barat sering punya petua orang tua kita dalam rangka memikul tanggung jawab itu ada prinsip yang luar biasa Sajio ba ayam sadanjeng bak basi barek sapiku ringan sajinjang. tang tang tang tang tang tang itu kalau Jawa ya kalau orang Padang pakai apa ya jadi kalau pakai kita musyawarah sajio ba ayam ya kita akur ya Sadanjeng bak basi barek sapiku ringan sajinjang. subhanallah ada orang Padang Pak jadi kalau kita bersatu insya Allah semua jadi ringan. Ini karena masing-masing masa bodoh. Ah ini tugas para ustadz nih. Pak kami ketemu dengan pembina kami Kiai Haji Profesor Sukran Makmun. Beliau pesan satu pak. Para dai, para mubalik, ikatan mubalik Nusantara, ingat kata beliau. Tantangan ke depan ini masalah HAM. Nanti semua tamengnya adalah HAM. Orang bebas melakukan apapun. Bahkan mohon maaf orang boleh melakukan apapun. Coba lihat Pak kemarin saya baca di online. Apa katanya? Minuman keras adalah kearifan lokal. Baca Pak? Ada yang baca? Ada yang baca Pak? Kemarin saya baru baca. Ada tokoh, ada juga orang penting yang mengatakan minuman keras, miras itu kearifan lokal. Jadi biarin aja. Nanti kita kena tameng hamnya. Oh iya ya, hak asasi manusia. Bayangkan Pak, kita capek bikin program yang begini di mana-mana, mereka meruntuhkan di masyarakat awam kita. Karena kita kebanyakan umat kita ini kan awam, jarang ke masjid. Coba kita cek mana masjid yang ramai subuhnya. Coba kasih tahu sama saya, Pak. Masjid mana yang ramai subuhnya di Jakarta? Di Jabodetabek lah. Masjidnya sepi kadang-kadang. Kadang-kadang sholat cuma lima, satu imam, empat tiang semua. Betul nggak Pak? Masjidnya keramiknya dari Itali, Subhanallah. AC paling bagus, paling mahal. Tapi sepi jemaahnya. Inilah yang bikin mereka ketawa. Loh kan, sepi masjidnya biar aja. Tapi kalau sudah rame, subuhnya, bagaikan salat Jumat jemaahnya. Ini menggetarkan musuh-musuh Allah. Al-Yahud dan Nasara akan akan getar, akan jiper kalau kata orang. Makanya mari tugas kita, Pak. Mari bangun umat ini, mari bangun masjid kita. Rumah Allah ini makmurkan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang gak peduli dengan saudara kita, masa bodoh. Maka lihatlah semut, Pak. Yang terakhir berbagi. Nah, nanti kita lihat berbagi itu maksudnya apa. Ini ayat tadi dibacakan. Ini karena takutnya kepanjangan. Jadi empat rukun ukhuwah. Mengokohkan ukhuwah di antara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Empat syaratnya. Kalau boleh dibilang syarat. Pertama ada ta'aruf. Kenalilah saudaramu. Saya mau tanya, Bapak sering sholat zuhur seperti ini? Kenal nggak Pak sama semua jemaahnya Pak? Boro-boro. Coba saya mau sebut. Ada yang sudah kenal 10 orang sejak angkat tangan. Ini kalau training enak nih saya muterin ya. Angkat tangan Pak, ada yang kenal dengan 10 aja dengan jemaah yang di sini. nggak ada. Ngapain aja selama ini? Ini gambaran. Kita kadang-kadang kurang melakukan taaruf. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan saling kenal, kenal nama aja. Jujur, kadang-kadang saya pun gitu. Kadang-kadang malu, makanya ayo habis sholat tanya, "Eh, tinggal di mana, Pak?" "Di RT sebelah, Pak Ustaz." "Oh, di RT sebelah." Ya. Apa kerja, Pak? "Saya dagang, Pak." Nah, jadi ngobrol sama jemaah. Ini kan kadang-kadang karena sibuk habis salat langsung Allahumma lantas jalan kan begitu. Ya, kalau yang benar kan Allahumma antas salam, minkas salam, wa alaika salam. <laughs> Zikir dulu kan. Kalau kita mah kagak langsung Assalamualaikum kanan kiri Allahumma lantas jalan. Boro-boro ta'aruf sama temen. Ini ta'aruf Pak. Jadi ini penting. Bahkan ketika fikih munakahah kan juga prosesnya ta'aruf, kenalan dulu. Calon pasangan itu kan taruh dulu, itu kaidah fikih munakahah kita. Ya. Walaupun ada yang salah tafsir kadang-kadang taruh itu pacaran katanya. Ya ini karena sudah kebablasan. Ya, ta'aruf bukan pacaran. taruh itu mengenal, mengenal calon kita itu kalau dalam fikih munakahah mau nikah. Tapi dalam konteks ukhuwah Islamiyah kenali saudaramu. Saya pernah bilang dulu saya pernah Pak ceramah Maulid bareng sama almarhum almarhumullah Kiai Jun MZ. Satu panggung sama beliau Pak. Beliau bilang apa kepada jemaah? Ya. Saya dengar betul apa kata beliau. Kadang-kadang kita ini nggak punya database tentang jemaah kita, nggak kenal siapa jemaah kita. Kadang-kadang kalau ada jemaah yang nggak datang kita nggak tahu si fulan kemana ya, nggak ada yang tahu. Sudah seminggu nggak pernah sholat ke masjid. Kemana dia? Kita nggak tahu karena data database kita nggak ada. Mohon maaf kalau kita sudah berapa gereja di Jakarta. Saya sering pulang lewat gereja di Ayodhya ini pak di Santo Yosef. Itu database anggota jemaahnya banyak lengkap. Jadi kalau Pak Pastor pendeta lagi khutbah, lagi khutbah, setelah khutbah dia tanya, Markus kemana? Nggak kelihatan. Robertus kemana? Nggak kelihatan. Di data, Pak pendeta lagi sakit dia. Oh sakit, nanti tolong ya kepala parokinya datangi tuh lihat ya ini adat Islam mengunjungi orang sakit mendoakan seorang yang sakit kita ada nggak yang begitu pak ada Ustaz tapi jarang jadi mengenali saudaramu kenali namanya kenali tentang figur saudaramu subhanallah ini yang pertama makanya ayatnya surat Al-Hujurat ayat 13 ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Ingat ayatnya. لتعارفوا kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Ingat ta'aruf. Ya. Baik, saya balap aja. Udah mulai ada yang bergerak-gerak takutnya kelamaan. Jadi yang pertama ta'aruf, Pak. Ya. Ta'aruf jangan lupa, kenali saudara. Lalu yang kedua, nah ini kalau ada gambar seperti ini, Pak ini ilustrasinya tapi khawatir nggak bisa diputar langsung aja lah Pak ya jadi ini ada tentang ilustrasi gambar tadi tentang orang yang gampang memfonis orang memukul, teng dipukul kepalanya tadi nggak bisa diputar karena linknya mungkin missing jadi kenali saudaramu baru baru yang kedua pahami ya ini pahami yang kedua pahami ya selain kenal kita pahami Mudah-mudahan kalau diputar dia seperti ini Pak gambarnya. Supaya nggak penasaran ya. Iya. Tadi judul yang itu begini gambarnya Pak. Nah, bisa kasih kasih komentar sedikit ada yang bisa? Tuh. Orang kadang-kadang gampang mempanis orang. Mungkin dia curiga ini orang mau curi mobil yang jangan nih. Kan kira-kira gitu. Jadi orang gampang memberikan vonis mencap seseorang. Makanya dalam Islam nanti ada ayat yang jadi uh, jadi uh, ya ini dia ayatnya. Jadi jangan gampang memfonis orang. Pahami saudaramu kita aja apa si kembina bain pada bayanu tabayun dulu. Pahami saudaramu, oh mereka ternyata biasa maulid Nabi, biarin. Jangan yang dilarang-larang kan begitu. Pahami ya saudaramu. Kalau mau dibahas ilmunya, waktunya pendek. Ayo debat kita. Ukhuwah wajib, furu'iyah hal-hal yang biasa, sunnah. Atau hal-hal yang mubah. Artinya hal-hal yang furu'iyah kalau mau dikerjakan monggo nggak apa-apa, silakan saja. Anda nggak demen maulid, jangan Anda melarang orang maulid kan begitu. Jadi pahami saudaramu. Yang berikutnya, ya. Ta'awun. Ta'awun menolong Nah ini selama ini terjadi banyak orang-orang yang masa bodoh dengan saudaranya. Gak mau nolong, cuek aja. Wata'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong Pak saudara kita Pak. Tolong iman mereka. Iman mereka dalam cengkeraman ajaran sesat nih hari ini lagi rame. Ya. Apa namanya? Gafatar apa namanya? Ya, gerakan Fajar Santara. Itu kan jelmaannya si Ahmad Musaddek itu mantan nabi eh mantan nabi. Ya, yang dulu ngaku nabi. Ahmad Musaddek Dulu namanya Al-Qiyadah Islamiyah, lalu Milai Abraham dan seterusnya. Ini saudara kita, umat kita dalam cengkram, cengkraman orang yang begini nih. Saya kemarin ketemu dengan para habaib. Ya, Habib bilang apa? Ini memang operasinya orang Yahudi ini. Uangnya gede nih, orang di dijalin ajaran-ajaran sesat. Hati-hati nih. Ya, makanya mari jaga suara kita. Tolong suara kita jangan sampai akidah mereka tergadaikan. Lalu yang berikutnya yang terakhir takaful. Yakni ini gambarnya nggak bisa dibuka, tapi kalau lihat Pak, ini gambarnya sedih sekali kita. Ini sekarang banyak terjadi begini Pak. Orang kadang-kadang kalau nggak peduli sama saudaranya, yang terjadi seperti ini. Dia ingin menunjukkan sesuatu sebagai atraksi, tapi begitu dia jadi korban kecelakaan seperti itu, orang lain kan tinggal kabur aja pak. Boro-boro ada yang bantuin tadi pak. Kadang-kadang itulah kita. Kita kadang-kadang tidak mau pikul beban suara kita karena mereka dalam keadaan kesusahan. Ya. Maka takaful ini tingkatnya lebih tinggi daripada ta'awun. Memikul beban senasib sepenanggungan. Nah ini setiap masjid punya namanya lembaga zakat, baitul mal. Inilah gunanya. Tolong saudaramu. Banyak yang masih duafa, banyak yang mustadafin, lemah, tolong mereka. Itulah indahnya zakat. Makanya kalau nanti bidang ekonomi para narasumbernya, ini jelas sekali ekonomi itu memberdayakan umat. Nanti mungkin pakarnya yang jago bagaimana menghimpun dana umat. Potensi kita luar biasa. Jadi senasib sepenanggungan ini. Maka mudah-mudahan, maka apa bahaya meninggalkan ukhuwah? Ya. Kita harus menjaga ukhuwah kita, Pak. Mari kita bareng sholat, kita jaga ukhuwah kita dengan saling kenal, saling paham, saling tolong, dan saling pikul beban. Insya Allah, prinsipnya apa? Kuat dan ukhuwah adalah tasamuh, toleransi, selamat, atas sudur, lapang dada. Itu prinsipnya, Pak. Boleh, silakan Anda berbeda. Anda boleh sholatnya dengan versi Anda. Mungkin perbedaan khilafiyah, furu'iyah. Ada yang mau pakai, ya, tadi baca ya, kunut subuhnya, monggo, silakan. Udah selesai masalahnya, nggak lagi ada perdebatan. Yang mau pakai ada dalilnya. Ketika Anda bersedekap tangannya kembali tidak ada lagi bersedekap ini tidaknya. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya kembali ke seperti ini, nggak ada lagi perbedaan. Dia begitu ada dalilnya. Udah selesai yang begitu, Pak. Saya ingat betul dulu dicanangkan tahun 1400 Hijriah, kalau nggak salah saya. Dicanangkan oleh tokoh-tokoh ormas Islam ke Haji Ihlas Ruhiyat, Ahmad Azhar Basri dari Muhammadiyah mencanangkan inilah tahun ukhuwah Islamiyah. Lepaskanlah hal-hal yang sifatnya khilafiyah furu'iyah. Mari ini umat menunggu tanggung jawab kita menuju kebangkitan umat. As-sahwa al-islamiyah, an-nahdatul ummah, kebangkitan umat. Masya Allah. Jadi ya, jangan hanya namanya doang kebangkitan tapi nggak makin bangkit kan begitu. Mari kita rapatkan barisan, uhuah kita jaga. Akhirnya mari kita Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Banyak terjadi di mana-mana ada anak kita, remaja kita tawuran karena mereka enggak merasa bersaudara. Padahal mohon maaf lawannya Doski. Doski tahu Pak Doski, Pak? Doski itu sekolah Muhammadiyah, singkatannya Doski. Doa sebelum kiamat. <laughs> ya. Anak Doski sekolah Muhammadiyah berantem sama anak sekolah umum negeri, padahal juga sama-sama Islam mereka. Mereka bawa gear, bawa rantai motor, berantem. Saya pernah ngisi Pak di SMA 70. Enggak, lama setelah ngisi, mereka tawuran. Ada yang mati dulu kan. Saya dapat kepala sekolahnya. Pak, Bu ini gimana Bu? Gak tahu Pak Ustadz. Maka sekarang Alhamdulillah udah berdamai Pak ya. Dulu subhanallah 4 tahun lalu. Jadi anak kita nih, anak-anak pemuda kita, remaja kita. Mari kita bangun ukhuwah. Mudah-mudahan sekali lagi mengokohkan ukhuwah dengan empat syarat tadi. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful insya Allah Mudah-mudahan kita semakin terjaga perasaan kita, syuur kita semakin lemah lembut dengan suara kita. Terakhir tadi saya bacakan ayat Allah dalam surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fazzan ghalizal qalb lam min haulik fa anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Dengan rahmat Allah lah hatimu lemah lembut dalam berdakwah. Ajak orang ajak manusia kepada jalan Allah dengan lembut, dakwah yang sangat sejuk, merangkul tidak memukul, mengajak tidak mengejek, membina bukan menghina dan dakwah itu dengan hikmah dan dengan mujadalah asana. Wajadilhum billati ahsan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan aku lekauli hadza wa astaghfirullah li wa wal afu minkum. Buah selasih di atas kayu. Terima kasih. Thank you. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah di antara kita. Wallahu muwaffiq ila kami tarik. Nasru minallah wa fathun karim abasirul mu'minin. Kalau syukur itu matahari, maka sabar itu bulannya. Kalau iman disanubari, maka surga balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.